Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang <laughs>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 terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, ini kebanyakan bahaya. Sana, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat, tunggu Kamila. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, jauh. Tukang ada di mana, Wira? Tukang berada di dalam kampus. Hei, ini semua. Kau ini keluar dari diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Celaka, dari dibawa lari Mak Rompang. Huh. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin meminta kembang goyang ini supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompa mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8 Acun kembang goyang, kembang goyang, acun kembang goyang, acun kembang goyang. Eh yuk, itu si Andi pengantin baru kan? Hmm, -mm. kok udah loyo begitu ya? Ah, Andi, Andi. Halo pengantin baru, apa kabar nih? Ah,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 Naskah Buah Karya Asmadi Syafar Seri yang ke-13 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Batara Elias sebagai Kiwista Naryo sebagai Kisabrang Ana Sambayon sebagai Mak Rompang Margaret sebagai Andita Lili Nur Indasari sebagai Gandini Nanang sebagai Jatuh Dedi sebagai Bapak Punto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 Sesampai di desa itu, dia mencoba untuk menghadapi Kisabrang. Namun sayang, Batara tidak menduga kalau pengaruh Kisabrang di desa itu sudah sangat kuat. Sehingga dalam sekejap Batara bisa ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara oleh laki-laki tua itu. Ketika hukuman gantung akan dilaksanakan, Batara dapat dibebaskan oleh Aki Patok yang berbentuk seekor harimau putih. Bahkan Batara juga dibantu oleh Andita, anak Kira Bumi. Jadi apa kerjamu semalam, Ulung? Hah? Sehingga bajingan besar itu bisa lepas? Uh, uh, saya saya berjaga semalaman, Kisabrang. Berjaga, berjaga, berjaga di mana? Hah? Di dekat penjara, Kisabrang. Lalu, kenapa dia bisa lari? Hah? Kenapa? Uh, uh, saya tidak melihat dia lari ke sana. Ah, lalu kau juga tidak melihat tujuh orang pengawal pingsan diajar Batara? Tidak, Ki. Lalu sekarang bagaimana? Hah, bagaimana? Apa yang harus kita bilang pada penduduk yang telah berkumpul di alun-alun? Mereka kan akan menyaksikan seorang pengkhianat kerajaan dihukum gantung. Kau pasti pergi lagi bermain judi ya? Hah? Dasar tidak tahu diri kamu. Apa yang kamu banggakan padaku, ha? Hah? Mana kehebatanmu sebagai seorang jagoan kebun kelapa? Mana? Dasar penjudi, kerjamu hanya berjudi, berjudi, berjudi saja. Uh, maaf, Kisabrang. Sebagai gantinya, kau akan aku hukum cambuk sebanyak seratus kali. Uh, ampun, Kisabrang. Tadi malam saya bukan pergi berjudi, tapi saya tertidur. Ah, aku tidak peduli. Kau tetap akan menerima hukuman cambuk seratus kali. Oh, ada apa, Wista? Hah? Ada apa, Ustaz? Ah, ah, maaf, uh, maaf, Kisabrang. Penduduk desa sudah tidak sabar menanti pelaksanaan hukuman gantung terhadap Batara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seret bajingan ini ke alun-alun. Lalu cambuk dia seratus kali. Karena dia yang membuat Batara lari dari penjara. Baik, Kisabrang. Sabrang. A ah, Ampun, Kisabrang. Saya benar-benar mohon ampun atas kesalahan saya ini. Seret dia! Siapa kau? Kau belum kenal aku? Belum. Bagus. Hari ini kita berkenalan. Siapa kau? Perlu kau mengetahui namaku? Perlu. Supaya aku tahu namamu dalam bentuk muda dan namamu dalam bentuk tua. Hmm. Rupanya tahu juga kau siapa aku. Aku bukan orang dunia yang bisa kau bohongi. Aku makhluk dari dunia lain. Dunia yang lebih tinggi derajatnya dari duniamu. Apa maksudmu? Aku berasal dari dunia para makhluk halus. Sedangkan kau berasal dari dunia para arwah yang penasaran. Dunia di tempat orang-orang yang dibilang mati tidak, hidup pun bukan. Oh, kau menghina aku? Aku tidak menghinamu. Aku bicara berdasarkan kenyataan yang ada pada dirimu. Nah, kini katakan, siapa kau sebenarnya? Aku Mak Rompang. Dan kau siapa? Aku bernama Andita. Anak tira bumi yang berasal dari kampung Lembah Meratap. Bagus. Nah, apa maksudmu menghalangi perjalananku? Aku hanya minta kulit rusa yang kau selipkan di pinggangmu itu. Enak saja. Jadi kau tidak mau memberikannya padaku? Tentu saja tidak. Karena ini bukan milikmu. Baiklah. Iya. Ah. <laughs> kau lihat. Karena benda ini juga bukan milikmu, maka dengan mudah bisa aku ambil. Kembalikan padaku. Ambillah kalau kau bisa. Di tengah hutan yang sepi, di siang hari yang sunyi, Andika siap bertarung dengan Mak Rompang. Mereka saling berhadapan, keduanya sama-sama waspada. Ketika Andita meletakkan dua jari tangannya di depan dada, maka seketika sinar putih melesat menyambar ke arah kulit rusa yang berada di tangan Mak Rompang. Namun sebelum sinar putih itu sampai, tiba-tiba sebuah sinar biru menghantam sinar putih maka gagalah serangan Andika. Namun anak kira bumi itu belum mau menyerah. Cepat dia melepaskan pukulan dengan tangan kirinya. Pukulan yang berupa sinar biru kembali menghantam dada Mak Rompang, sehingga wanita itu terhentak ke belakang. Mak Rompang bangkit. Dia memandang tajam pada Andita. Dari matanya memancar sinar merah bagaikan api. Api itu menyambar tubuh Andita sehingga tubuh indah yang dibalut dengan sutra putih itu cepat menghindar. Namun api ciptaan Mak Rompang sudah membakar ujung bajunya. Lalu dalam sekejap membakar seluruh tubuh Andita. Tapi Andita tidak menyerah. Anak kira bumi itu cepat melakukan semedi. Dari ubun-ubun Andita keluar air. Makin lama air itu makin deras sebagai hujan. Sehingga memadamkan api yang membakar pakaiannya. Dan dalam sekejap api pun padam. Namun Andika tidak bisa melakukan serangan lagi karena setiap dia bergerak, pakaian yang compang-camping membuka bagian-bagian tubuhnya yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh siapapun. Mak Rompang tersenyum puas melihat kejadian itu. Sementara Andika tampak kerepotan menutupi tubuhnya yang tersingkap. Pulanglah dulu untuk mengganti pakaianmu. Baru kau temui aku lagi. <laughs> Sampai bertemu lagi makhluk halus yang baik budi. Aku dikalahkannya dengan cara seperti ini. Aku harus bilang pada Rama Rabuni. Karena kulit rusa itu sudah hilang dari tanganku.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 Sampai lagi aku di desa Gombak ini. Tapi aku harus tetap melewati desa ini. Karena tempat lain sudah banyak mata-mata Singasari. Gandini. Lagi-lagi aku harus lewat di muka rumah kakek dan nenek Gandini. Dan apakah aku harus mampir? Kang Batara! Ah, hai. Oh, Gandini sudah melihat aku. Kang Batara, uh, apakah akan menginap di rumah kakek dan nenekku ini? Ah, maaf Gandini. Aku harus meneruskan perjalanan. Aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Jadi, Kang Batara menolak lagi tawaranku ini? Terpaksa, karena aku harus meneruskan perjalananku. Baiklah. Uh, bagaimana kabar Lubuk Mentilin? Hmm, keadaannya betul-betul sudah lain. Kisabrang menjadi raja kecil di sana. Sehingga apa kata Kisabrang, maka tidak ada yang berani menentangnya. Penduduk hidup dalam ketakutan. Orang ajar. Kenapa Kang Batara tidak membunuh Kisabrang itu? Aku sudah mencobanya, Gandini. Tapi sayang, Kisabrang sudah terlampau kuat kekuasaannya, sehingga aku tertangkap. Bahkan aku hampir mati di tiang gantungan. Hah? Sampai begitu? Iya. Nasibku masih baik, sehingga aku bisa lari sebelum menjalani hukum gantung di alun-alun desa. Oh, kalau bayiku telah lahir nanti, aku akan membuat perhitungan dengan Kisabrang. Mampir dulu. Siapa lagi yang kau? Uh, Kisanak mau kemana? Mau pulang? Uh, Kisanak lupa padaku. Tidak. Kau bernama Jatuh kan? Uh, <laughs> iya, betul. Aku bernama Jatuh. Dan Kisanak Batara bukan? Iya. uh, <laughs> bagaimana dengan kawan wanitamu yang bermukim di hutan gombak itu? Ah, uh, aku tidak mau lagi mengingat-ingatnya. Perempuan itu telah menipuku. Bagus kalau begitu. Uh, kenapa Kisanak bilang begitu? Sebaiknya Kisanak memang tidak berkawan dengan perempuan itu. Karena dia adalah siluman penghuni hutan gombak. Kisanak tahu? Aku sudah masuk rumahnya. uh, kapan? Uh, di mana? Waktu kita bertemu itu. Rumahnya memang persis berada di bawah pohon kedoya hutan itu. Kisanak bisa melihat rumahnya. Kisanak bisa datang ke rumahnya. Karena kebetulan saja. Uh, tapi aku tahu, Kisanak orang hebat, orang sakti. uh, ah, Siapa bilang? Oh, bagaimana tidak sakti? Kalau Kisanak bukan orang sakti, Kisanak tidak akan berani menunggang harimau putih, ya kan? Oh, <laughs> jangan berbohong lagi. Aku melihat Kisanak menunggang harimau putih ketika meninggalkan hutan gombak. Itu hanya pandangan Kisanak saja. Malumlah, di dekat hutan yang angker, tentu kita melihat hal-hal yang aneh-aneh. Ah, tidak. Aku yakin betul apa yang kulihat. Sudahlah. Uh, bagaimana? Kisanak percayakan kalau perempuan itu adalah siluman hutan gombak? Iya, percaya. Aduh, kenapa tangan Kisanak? Ah, bengkak. Sakitnya bukan main kalau darah dari lukanya ini keluar. Uh, mana darahnya? Ah, ini... Uh, aneh. Darah Kisanak berwarna ungu. Uh, ini terkena ujung kembang goyang. Kembang goyang? Kembang goyang untuk hiasan sanggul pengantin? Iya. Kembang goyang itu milik perempuan yang tinggal di hutan gombak. Oh, Berarti Kisanak terkena racun goyang. Uh, apakah ada obatnya? Aku belum tahu. Tapi cobalah cari tabib yang pintar untuk mengobati luka Kisanak ini. Luka Kisanak ini bukan luka biasa, tapi luka karena perbuatan perempuan siluman. Oh, begitu. Uh, oh ya, di mana aku bisa menemukan tabib yang pintar? Entahlah. Dulu memang ada, tapi beliau sudah meninggal setengah abad yang lalu. Tapi cobalah cari muridnya yang bernamanya Sepi. sepi? Pergilah ke Padepokan Telaga Sore. Di sana padepokan beliau. Padepokan Telaga Sore? Eh, di mana itu? Kalau Kisanak berjalan ke arah Gunung Raya, maka di lembah gunung itu ada sebuah hutan yang sangat lebat. Di dalam hutan itu ada sebuah telaga yang bernama Telaga Sore. Oh, eh, terima kasih. Aku akan ke sana untuk menemuinya, Cepi. Hmm.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 Duta Rema, produksi PP Sinar FND Murni. Ah, sudah selesai sawah sawahmu dipacu jatuh. Uh, sedikit lagi, Pak. Hmm. Karena tanganku ini masih belum sembuh. Kau rajin. Sakit-sakit masih mau memacu di sawah. Sedangkan Punto Kerjanya setiap hari hanya melamun. Bahkan dia kini tidak mau makan dan minum. Hah? Uh, betul. Sehingga ibunya jadi bingung. Uh, pasti dia sedang memikirkan gadis yang bernama Rusmi itu, Pak. Iya. Rusmi sudah menjanjikan untuk membawa Punto ke rumahnya. Punto akan diperkenalkan kepada kedua orang tuanya. Bahkan Rusmi sudah berjanji akan bersedia jadi istri Punto. Tapi sampai sekarang tidak pernah muncul-muncul lagi. Ah, kasihan pun toh. Apakah anak jatuh bisa menemui Rusmi di rumahnya? Hah? Karena Punto tidak pernah tahu rumah Rusmi sampai sekarang. Uh, saya tidak berani lagi ke rumah perempuan itu, Pak. Oh. Rusmi ternyata bukanlah manusia biasa seperti kita, Pak. Dia siluman hutan gumbak. Ah, mana mungkin. Aku dan Ibu Punto sudah bertemu dengan Rusmi. Dia gadis cantik baik, dan manusia biasa. Saya juga dulu berpikir begitu, Pak. Bahkan saya sudah berkali-kali bertemu dengan Rusmi. Sampai saya dibawa ke rumahnya. Tapi pada suatu hari, saya tersesat di hutan Gumbak yang saya kira adalah rumah gadis itu, Pak. Hmm. Nah, karena saya pernah mengantar gadis itu ke rumahnya di sana. Di hutan Gumbak itu, Pak. Eh, lalu? Nah, tiba-tiba, Pak, ketika saya sampai di sana, saya tidak menemukan rumah gadis itu. Yang ada hanya hutan-hutan lebat. Setelah satu hari saya di dalam hutan, tiba-tiba datang seorang pemuda. Pemuda itu menunjukkan saya jalan pulang. Hmm. Karena saya sudah tidak tahu jalan pulang ke rumah, Pak. Nah, apakah kejadian-kejadian seperti itu hal yang biasa, Pak? Bukankah hal semacam itu terjadi bila kita bertemu dengan Dedemit atau siluman penunggutan gumbak? Uh, apa betul uh. gadis yang membawamu ke hutan itu Rusmi? Betul, Pak. Gadis itu adalah gadis yang selalu menemui Punto di tengah malam. dari dulu sebenarnya aku dan istriku tidak percaya kalau gadis itu manusia biasa. Tapi kenapa akhir-akhir ini kami berdua jadi percaya juga ya? Sialan. uh, ah, Pak, uh? sebaiknya Bapak bawa Punto kepada seorang tabib. Hmm. Karena Punto pasti sudah terkena sihir siluman penunggu bak, Pak. Uh, uh, iya, Anakku pasti sudah terkena pengaruh siluman cantik itu. pemuda itu sedang berputar-putar mengelilingi hutan di atas telaga sore ini. Dia sedang berusaha masuk ke padepokan kita. Apakah orang itu sedang tersesat, Guru? Rasanya bukan. Pasti ada orang yang menyuruhnya datang kemari. Kalau begitu, kita tinggal menunggu dia menabrak pagar gaib yang kita pasang. Sehingga dia akan melayang jatuh ke dalam hutan. Rasanya pemuda itu tidak bermaksud jahat pada kita, Bulan. Tapi kita biarkan saja dulu apa yang akan dilakukannya, Nyi Guru. Kita tidak usah membuka pagar gaib yang kita pasang. Rupanya kau sangat hati-hati sekarang, Wulan. Hmm? Bukankah Nyi Guru yang mengajarkan begitu pada saya? <laughs> Bagus. Waspada setiap saat sangat perlu buat kita. Karena setiap saat kita bisa berhadapan dengan Mak Rompang. Hmm. <laughs> <laughs> Pemuda itu sudah terkena pagar gaib kita, Wulan. Iya, Nyi Guru. Dia sudah terpental ke dalam hutan. Dia memanggil nama Nyi Guru. Siapa ya? Nyi Sepi. Pergilah lihat, Wulan. Nyi Guru yakin orang itu bermaksud baik pada kita? Yakin. Tapi kau juga harus tetap waspada. Dan kalau memang dia datang dengan maksud baik, Bawalah dia kemari. Iya, Ji Guru. tidak ada tanda-tanda orang itu jatuh di hutan ini? Atau apakah dia terluka parah kena pagar gaib yang dipasang oleh guru? Siapa itu? Aku. Aku siapa? Aku. Aku. Aduh. Laki-laki ini tampaknya sakit. Kenapa kamu? Eh, kakiku, kakiku terkilir. Aduh aku tidak boleh mendekat. Aku tidak boleh tertipu. Siapa tahu itu hanya tipuan supaya dia leluasa menyerang aku. Aku harus tetap waspada. Aduh, tolonglah aku. Aduh. Siapa kamu?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 Wulandari masih berdiri dengan waspada. Sementara laki-laki itu terus mengerang kesakitan sambil duduk memegang pergelangan kakinya. Nah pendengar yang berbahagia, bagaimana kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahuinya, ikuti lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.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 Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. <laughs>